cukup mengucapkan ya ibnu Adam. Wahai anak Adam. Anak Adam itu manusia. Tidak ada yang suci. Ya anak Adam bukan suci. Innaka antabdul al-qadla khairul lak. Sesungguhnya engkau membelanjakan yang lebih mensodakokan, memberikan kelebihan itu lebih baik bagi manusia. Kan sering kita kalau lebih disimpan, ya. Kalau ada lebih disimpan, potong ayam, potong kambing, buat makan, ada sisa lebih, maka disimpan. Gitu. Nah, kalau disodakokan, lebih disedekahkan tidak disimpan itu lebih baik. Maka waktu itu kita bahas siapa mulai siapa karena siapa daging itu menjadi busuk jawabnya Yahudi Yahudi gara-gara Yahudi daging menjadi berapa karena sebelum kebahilan pelitnya Yahudi kaum muslimin ketika motong kambing, motong sapi dimakan ada sisa diberikan kepada orang lain Yahudi bahil, Yahudi pelit maka disimpan begitu disimpan busuk ini awal mula sunnah yang buruk. Awal mula terjadinya daging busuk. Sebelum itu tidak ada daging busuk. Karena nyembelih habis, nyembelih habis, nyembelih habis. Di Yahudi tidak dihabiskan karena saya Baki. maka menjadi wa antum zikahu syarrul lak adapun engkau menahannya itu buruk bagimu Terus disimpan, disimpan, disimpan. Bu, yang bagus surah Allah. Ada tetangga, ada fakir miskin, ada saudara, ada kiri kanan kita yang mungkin uh, tidak berkesempatan memakan daging itu karena miskin. Nah, Wala tunamu ala dan tidak tercela memakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan, dapat mencukupi. Ini tidak Cukup. Tidak tercela dan terpuji. Makan cukup, makan cukup, minum cukup, berpakaian cukup, tidak perlu Ini terpuji. Ini tidak tercela. Maka salah satu sifat yang tercela adalah berlebihan. lebihan menumpuk-numpuk, makanan begitu banyak, pakaian begitu banyak, padahal tidak begitu butuh. Harus rapi. Ya. Kalau bajunya ini, celananya harus ini, sepatunya ini, ya, pecinya ini, ya, atau jilbabnya ini, atasannya ini, sepatunya ini, tasnya ini, ya. Maka jumlah tasnya sama dengan jumlah sepatunya, sama dengan jumlah bajunya, bawahannya dan seterusnya. Ya, ini lebih yang cukup. Ya. E, apa yang diajarkan oleh syariat harus kita menangkan dari sekedar kepantasan, pantas dan tidak pantas. Ya, tidak pantas tidak berarti tidak berarti bukan berarti Wabda biman dan dahulukan orang yang menjadi tanggung Maka sebelum memberikan kepada tetangga, saudara, jauh, kenalan, teman, berikan terlebih dulu kepada anak istri. Karena ini satu hal kita, anak istri. Karena sebenarnya di alam itu adalah dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk jihad, dinar yang engkau nafkahkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk anak istri. Mana yang terbaik? anak Ya, karena apa? menampakkan di jalan jihad, menampakkan di jalan kebaikan tertentu tidak wajib. Untuk anak istri wajib. Yang wajib yang bisa dikalahkan oleh yang tidak wajib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Fikul hadis الحث على الإنفاق في سبيل الله anjuran untuk berinfak fi sabilillah wattahdiru minal bukli wasyuh dan peringatan agar menghindarkan diri dari bakilan syuh pelit kikir salah satu akhlak yang sangat buruk di dalam Islam adalah bakhil pikir sampai dikatakan tidak akan bertemu antara keimanan dengan kebakilan. Bukan berarti kalau orang bakil pasti kafir, pasti tidak beriman. Nah, tetapi sifat dasar dari seorang mukmin adalah dermawan, tidak bakil. Maka siapa manusia yang paling dermawan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling beriman ya terlebih lagi di bulan Ramadan ya maka diibaratkan beliau seperti angin ya siapapun dapat ya tidak pilih-pilih itulah keadaan beliau yang sangat dermawan beliau memberi dan tidak takut rugi maka sebagian orang cerita kepada teman-teman enak masuk Islam minta apapun kepada Muhammad diberi. Seorang yang memberi dan tidak takut miskin. Lihat, e, orang kafir pun atau orang yang baru saja keluar dari kekuburan memuji sifat dermawan. Maka sekali lagi tercela sekali sifat bakti. Kemudian jawabu إمداد حاجة الإنسان وأهله من الماء bolehnya menahan hajat seseorang e, atau keluarganya dari e, harta boleh ditahan kita e, tahu orang ini tidak akan amanah memegang harta ini atau anak saya ini boros dalam harta ini maka ditahan walaupun mungkin milik dia karena eh, bapaknya meninggal berarti anaknya ini dapat warisan setelah dihitung itu, ternyata dia dapat bagian 25 juta si anak ini sudah tahu uang mungkin sudah SMA sudah kuliah tapi kita tahu kalau kita berikan kepada anak ini dan akan habis percuma begitu saja buat senang-senang maka boleh bagi walinya mungkin pamannya mungkin tantenya mungkin siapa oh, eh, menahan terkenal dalam istilah syar'i dengan al-hajju al-hajju menahan harta orang dengan tujuan baik karena Allah sebab kalau kita tidak tahan kasihan diri nanti sewaktu-waktu butuh malah tidak ada katakan begitu dibutuhkan misalnya untuk bayar pengobatan atau bayar SPP beli buku agar kita keluar. dalam Islam seperti ini boleh infaqul qadr zaid min al-mal fihi khair wa infaquhu yatarattabu alayhi fil ghalib مقاصد wasruh menginfakkan harta kelebihan dan ada kebaikan di dalamnya ya e, kita makan berlebih uang saku kita berlebih ya simpanan kita berlebih nah, kita berikan kepada orang lain ini ada kebaikan di dalamnya Nah, sebaliknya kita paham lebih baik disimpan daripada surakokat. Ya, lebih baik dimasukkan ke dalam kulkas daripada diberikan kepada tetangga. Maka ini ada mafasid, ada suruh, ada kerusakan dan ada keburukan. Ya, ini pelajaran bagi kita semua hari ini yang umumnya kita menyimpan makanan hari ini. menumpuk-numpuk pakaian kita, menumpuk-numpuk harta kita. Berikan. Ya. Banyak bagi karena kita yang membutuhkan. Kemudian, khairul umuri al-gabaku wa huwa alladhi da'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkara adalah yang cukup saja. Mencukupi. makan segini cukup, minum segini cukup, berpakaian selembar dua lembar cukup. Itu yang uh, ada kebaikan di dalamnya. Dan ini doa Nabi. Ya, ini doa Nabi. Sudah lewat waktu belum ini. Allahumma ja'al eh, rizqo ali Muhammadin hutan. Ini sudah lewat ya. Ya Allah, jadikanlah rizki untuk keluarga Muhammad ini hutan sekedar bisa memenuhi hajat. Bisa makan, bisa minum, uh, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, punya tempat tinggal, bisa menutup aurat, cukup. Beliau tidak berhenti. Jadi ya, ini doa Nabi. Cukup. Maka ketika beliau mendapatkan harta yang melimpah ruah, rampasan perang yang sangat banyak dan beliau mendapatkan perlimanya maka tidak selang lama habis. Ya, karena bukan itu tujuan hidup beliau. Sebatang emas, batangan, emas batangan. Beliau dapatkan itu langsung dibagi-bagikan. Ya, beberapa ratus ekor unta yang menjadi bagian beliau diberikan kepada eh, orang-orang yang baru saja masuk Sufyan, Al-Aqra bin Habis dan yang terakhir خير الصدقة على الأهل والأقربين لما فيها من صدقة وصلة Sebaik-baik sedekah adalah untuk keluarga. Sebaik-baik sedekah itu disebut nafkah untuk keluarga dan tarik keramat. Karena di dalamnya ada dua kebaikan, sodakoh dan sila. Sodakoh dan silaturahim. Kalau kita memberikan uang kepada fakir, kepada miskin, kepada yatim, kepada janda, maka itulah sodakoh berpahala. Tetapi kalau yang kita beri itu keponakan, sepupu, adik, paman, maka sodakoh dan silaturahmi. Pasti beda. Ya, antum ketemu dengan paman antum senyum ramah, tapi tidak memberi apa-apa. Padahal paman antum dengan antum memberi entah seratus ribu, entah dua ratus ribu, entah makanan, entah apa, beda. Fitrah manusia. Ya, mencintai orang yang memberi. Ada rasa cinta. Maka apa sabda Nabi? e, memberikan cara agar kalian saling mencintai. Apa caranya? Ya saling berhadiah. Kita kan ingin sesama kita saling mencintai, maka saling menghadiah. Kalau sodako tidak pantas karena dia kaya, karena dia oh, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tentu nggak pantas sodako. Tapi saya ingin saling mencintai dengan dia, maka berikan hadiah, makanan kesukaan dia atau apa. 511 وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري القتلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man asbaha minkum aminan fi sirbi Barang siapa dari kalian yang di pagi hari aman sirbihi nafsihi dirinya aman tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada banjir, tidak ada ancaman, aman. Pagi hari itu kita aman. Tidak ada ancaman, tidak ada teror, aman. Bagaimana hari-hari kita selama ini? Mu'afan bi jasadihi. Badannya sehat. Tidak sakit, tidak pusing, tidak sakit perut. Ya, sehat badannya. Indahu kutu yaumihi dan hari itu ada makanan yang bisa dimakan sampai sore. Ya, punya beras ya eh, satu setengah liter ya ada sayuran di situ ada ikan asin misalnya di dapur kita di gitu. badan sehat tidak ada ancaman aman sementara ada makanan sampai sore gitu. apa kata Nabi maka dia seperti orang yang memiliki dunia seisinya. Apa artinya? Bahagia. Mau apa? Hari ini makan bisa, minum bisa, tidak kelaparan, bisa nutup aurat, ya aman, tidak ada ancaman. Ini seorang muslim seperti itu. Jadi cita-cita seorang muslim itu tidak muluk Ya, mikir masih lima tahun lagi udah dipikir. Lima tahun lagi makan apa ya? Lima tahun jauh ah, amat. Lima tahun makan apa? Ya, hari ini sampai seperti Bisa makan. Walillahil alam kita puji Allah. Ini seorang muslim. Dia tidak tidak merasa dan tidak memastikan oh, lima tahun lagi saya masih hidup, setahun lagi saya masih hidup. Apalagi 10 tahun, 20 tahun panjang anak Ini seorang muslim seperti ini Bahagia. Maka orang yang paling bahagia di muka bumi ini seorang muslim, seorang yang beriman. Hari itu dia aman, tidak ada gangguan, badan sehat, tidak sakit, ada makanan di hari itu sampai sore sampai malam. Subhanallah, bahagia. Inilah seorang muslim. Ya, tentu yang dimaksud oleh Nabi muslim yang hakiki, muslim sejati, bukan berarti kalau tidak seperti ini berarti dia kafir, tidak. ya muslim yang sesungguhnya muslim yang tinggi tingkatannya muslim yang tinggi imannya tingkat keimanannya sempurna keimanannya keadaannya seperti ini ya contohnya siapa nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak pernah berpikir besok makan apa, apalagi lusa, apalagi bulan depan. Ya, maka lihat bagaimana Nabi pulang ke rumah, ada makanan, ada dimakan, tidak ada puasa ya. Enteng betul hidupnya. Yang ringan menghadapi tidak seperti kita di mana orang sekolah dulu dulu dulu bikin pusing sendiri. Ya. Belum apa-apa sudah -apa, Maka kita persiapkan anak-anak kita, diri kita untuk lima tahun mendatang, sepuluh tahun mendatang, nggak tahunya tiga bulan setelah itu mati. Ya. Apa gunanya? Kita berpikir lima tahun yang akan datang, sepuluh tahun yang akan datang. Nggak tahu nggak mati dua bulan kemudian. Ini kan satu hal yang terjadi di kiri kanan kita. Kenapa kita tidak berpikir ke situ? Kenapa yang kita lihat contoh orang yang umurnya panjang, umurnya panjang sampai sekian tahun, sampai sekian tahun, bukankah di kiri kanan kita yang meninggal uh, usia muda banyak? dan tidakkah itu menimpa pada diri kita itu kan kemungkinan yang sama-sama mungkin ya Ailina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini uh, akan kata Imam al tirmidzi ya uh, sementara Salim menilai uh, eh, doa karena hadis ini tapi karena ada beberapa syahid beliau membawakan tiga syahid dari hadis ini maka kesimpulan beliau hadis ini e, bisa dijadikan hujjah ya kata beliau kesimpulannya jumlati wal hadithu aqrabu ila al hasan insyaallah taala bisa bisa maka dengan syahid tadi Eh, sahabat yang tadi kata beliau apakah hadis ini dekat kepada sabda berarti bisa dijadikan hujjah fikul hadis hajatul abdi di dunia al-amn wal kifayah faman balaka huma faqad malaka dunya eh, hajat seorang hamba, kebutuhan seorang hamba di dunia ini aman dan cukup. Maka salah satu yang dijauhi eh, oleh kaum muslimin ketika sudah tidak aman. Maka Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Apa? Selamat dari kelaparan, tidak lapar lagi, dan aman. Ya, aman dan tidak lapar. Jadi dan terus, ya. Allah menyinggung orang-orang Quraisy, mengingatkan nikmat orang-orang Quraisy itu aman dan tidak lapar. Itulah kebutuhan seorang muslim. Ya, Maka barang siapa yang mendapatkan dua hal tadi Aman dan cukup Tidak ada ancaman, tidak ada gangguan Dan bisa menutup Allah, bisa makan dan seterusnya Maka dia telah mendapatkan dunia itu Walaupun yang paling tinggi Tapi dia mendapat, mendapatkan Karena itu gangguan keamanan tidak disukai di dalam Islam ancaman-ancaman, teror, kerusakan-kerusakan, Oh dan seterusnya tidak disukai di Islam tidak menyukai itu. Islam menyukai keamanan. Kalau mau jihad, berperang lawan orang-orang kafir, bukan ee, eh, membuat onar, bukan meresahkan kaum. Ya. Yang kedua, arifku la yakunu bil kuwah. wa innama bisai wa tawakkuli ala Allah rizki itu dasar tidak berdasarkan kekuatan ya sebagian kita berpendapat semakin kuat semakin menang semakin kuat semakin jaya semakin kuat semakin kenyal kenyataan tidak seperti itu antum tahu binatang yang sangat kuat ya raja hutan singa, macan. Pernah dengar macan mati kelaparan? Banyak. Banyak macan mati kelaparan. Kita tahu. Ya, macan mati kelaparan. Udah macan kuat sekali. Nah, sementara yang sangat lemah apa burung burung kecil itu lemah. Ya, kita tidak dengar mati kelaparan. Bahkan hadisnya pernah kita baca dulu seorang mukmin ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia seperti seekor burung. Apa? Keluar pagi-pagi dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, lapar. Terus dia pergi entah kemana. Pulang pasti dalam keadaan perut kenyang. Setiap hari ketawakalan seorang burung. Ya, dijanjikan oleh Allah e, mendapatkan keberhasilan. Keluar perut kosong sore hari pulang ke sarangnya selalu punya Tawakal. Dan kita tidak mendapat ibu sambil pulang sambil nengok kiri kanan oh, ke sana besok. Enggak, harus tawakal saja. Keluar saja dari sarangnya pagi-pagi itu. ada rencana ke timur atau ke barat, ya apa apapun itu tidak ada di sana. Tawakal saja kepada Allah. Maka Allah tuntun, Allah berikan hidayah ke satu tempat. Ya, dan dapat di situ ada makanan. Pula itulah seorang Apakah yang dimaksud bahwa seorang muslim kalau tawakal cuma dapat makan doang kayak burung? Bukan itu maksudnya. Ya, nggak bisa kita dapat makan doang kayak burung kan kita butuh pakaian, butuh pulsa, ya, butuh motor, kendaraan. Maksud hadis tadi tercapai kebutuhannya. Burung hanya butuh makanan tercapai. Maka jika kita tawakal kepada Allah, sebenarnya tawakal tercapai kebutuhan kita. Butuh pulsa, ada pulsa, ada yang ngirimin, ya. Butuh uang, ada, ya butuh kendaraan ada ada tawakal kepada kan? dia tawakal kepada Allah Rabbul Alamin itu yang benar harus tawakal Allah akan berikan jalan jangan putus asa kita lanjutkan 512 وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Jadi Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridhai keduanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang aslam. Islam, masuk Islam. Jadi pernyataan yang tegas dari Allah di sana Sallallahu bahwa non Muslim tidak akan beruntung selama lamanya. Ya, sungguh beruntung orang yang masuk ke Islam. Berarti non Muslim tidak akan beruntung selama lamanya. Dunia ada akhirat. Dunia ada. akhirat. Wa kana rizquhu Padahal rezekinya cukup saja. Tidak berlebihan, tidak bertumbuh-tumbuh. Wa ghannahu Allah bima ataahu. Allah bikin dia puas. Allah bikin dia puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Allah hanya berikan kepada dia Eh, sebuah sepeda motor yang agak tua, tapi dia puas, dia menikmati, dia suburi. Allah berikan kepada dia rumah kecil, ya, rumah yang tidak terlalu besar, tidak terlalu bagus. Dia nikmat, dia nikmati uh, rumah itu. Dia merasa puas dengan pemberian dari Allah. Jadi dia tidak e, pernah menggerutu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak pernah mencaci maki nikmat Allah. Karena banyak dari kita mencaci maki nikmat Allah. Ya, berikan mobil tapi mobil itu dicaci maki oleh dia. Tua, acak mulu, jajan mulu, eh? dicaci maki itu mobil. Padahal Allah memberikan mobil tentu satu nikmat. Tapi dia caci maki. Ini orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal kalau bersyukur, apa kata Allah? La aziidannakum akan aku tambah. Maka wajib bagi kita bersyukur. Agar apa? Agar ditambah. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka tidak akan ditambah. Malah dikurangi. Karena tidak bersyukur, berdosa. Bersyukur wajib, tidak bersyukur, berdosa. رواه مسلم فالحديث الصحيح رواية الإمام مسلم يقول الحديث كل كافر خاسر setiap orang kafir pasti rugi Inna insana lafi Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi Illa alladzina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Amal soleh dan seterusnya Berarti nomor satu Apa? Tidak beriman kafir Rugi rugi yang tidak akan bisa disebut kerugian. Ya. Maka jika orang ketika orang kafir mau dimasukkan ke dalam neraka, Allah bertanya, bagaimana jika engkau mempunyai seluruh harta benda di dunia? Jadi seolah isi dunia itu milik engkau semua. Akan engkau apakan itu? Ya, dia menjawab, akan aku pakai untuk menebus diriku agar aku tidak masuk neraka. Apa kata Allah? Aku minta tidak sebanyak itu. Aku minta sedikit darimu apa? Beriman kepada aku. Tidak menyebutkan aku, menyembah aku. Ini, ini ya, tidak tidak lebih dari itu. Nah, ketika orang kafir itu sudah yakin bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka, maka apapun akan dia pakai untuk melebus dirinya. Terlambat. telah sudah tidak bisa, tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Maka nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan hidayah kepada kita berupa keimanan. Kita syukuri nikmat yang luar biasa. Yes, tidak bisa dihitung dengan harta berapa. Yes, antum pasti merasakan. Yes, antum sedih, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, hidup dalam susah, antum ditawar ya, ditawari perusahaan besar, harta melimpah, kemudian tabungan sekian oh, miliar, tapi antum disuruh foto Kristen misalnya. Saya kira antum tidak akan uh, eh, pikir panjang, atau enggak, nggak mungkin sekitar dulu ya, saya pikir-pikir dulu ya, nggak mungkin. Saya yakin ya, antum nggak akan pikir-pikir dulu. Ya, antum sudah tahu nama masuk Quran. Antum gak akan pikir-pikir pak. gak. Berarti antum selama ini mempunyai sesuatu yang lebih berharga dari miliaran, dari perusahaan besar, dari ini, dari antum punya. Ya, contoh mudah. Antum mau dikasih suruh Indosat ini, yang besar, milik antum. Tapi disuruh masuk Hindu, masuk Kristen. Ya, tentu antum gak akan pikir panjang. gak. Ya, ini bukti kenapa tidak disyukuri? Kenapa masih merasa pinasukuri? Saya miskin, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Padahal antum memiliki sesuatu yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir itu yang punya perusahaan ini, perusahaan itu. Ya, sadari seperti وأهل al هم الفائزون في الدنيا والآخرة Sementara ahli iman, orang-orang yang beriman, mereka yang akan beruntung dunia dan akhirat. dunia dan akhirat. Jangan antum bilang akhirat saja. Dunia. Memang kita nggak punya apa-apa, memang kita naik sepeda, naik motor, tapi ada kebahagiaan. Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Itulah al fatihah kemenangan kebahagiaan. يعملوها الرزق إذا كان على قدر الحاجة يصول الإنسان من من المغرب ويحميه من الطغيان rizki yang sekedar mem memenuhi hajat ala kadarnya ya, hanya tidak berlebihan maka bisa membentengi manusia dari kehinaan, melindungi manusia dari dosa maksiat. Ya. Uh, ada orang minum kober, berzina, ya, narkoba dan seterusnya karena apa? Karena uangnya banyak. Jadi, kelebihan harta. Sementara dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ada kalanya Allah melindungi seorang muslim yang memang keimanannya pas-pasan. Kata Allah, sudah rezeki kamu sedikit, sedikit. Allah cinta kepada dia. Allah maha kalau Allah berikan lebih sedikit, ya sudah beda, ya mainannya udah beda, udah gak diusir lagi, ya ke puncak lah, ke ini lah. Nah, Allah maha Allah ingin melindungi seorang muslim, seorang mukmin karena Allah sayang dengan seorang muslim, seorang mukmin. Tingkat keimanannya memang begitu. Dia jauh dari keimanan Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya tapi dia mukmin, tapi dia muslim. Allah ingin melindungi seorang muslim, seorang mukmin, maka Allah cukupkan hartanya. bisa makan, ya, bisa uh, eh, sekolahin anaknya, ya, bisa ngontrak, sudah cukup itu nggak macam-macam, nggak neko-neko. Ya, begitu lebih, nanti pikirannya lain. Mainannya lain, maksiat. Nah, Maka kadang rezeki yang sedikit yang sekedar menutup hajat itu bisa melindungi seorang muslim. Ya, kenapa? Allah Maha tahu. Kita nggak tahu sebelum dikasih, ya Allah enggak ya Allah. Ya, kalau sampai saya membeli mobil, ya, saya akan oh, ngaji kemana-mana. Iya. Saya antarkan orang itu. Ya, kalau saya rezeki rezeki saya coba, apa saya bangun masjid, ya, belum dapat mobil, belum dapat upah, udah dapat, hai, kira eh, sekali-kali lah entah. Sekali-kali dah, sekali-kali itu Allah maha. Maka eh, sikoh kita kepada Allah, beriman kita kepada Allah Rasulullah, bahwa Allah ingin melindungi kita. Allah mempunyai maksud baik. Wal qana'atu hiya haqiqatul dina Dan qana'ah merasa puas dengan pemberian Allah ini adalah hakikat kekayaan. Maka Nabi katakan orang miskin itu apa? Orang yang tidak pernah puas. Dapat mobil ini masih kurang, mobil mewah masih kurang, rumah kurang, kurang, kurang dia miskin. Tapi yang merasa cukup, dia rasa Orang yang tidak butuh apa-apa itu kaya. Maka yang maha kaya siapa? Yang maha kaya siapa? Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Allah nggak butuh apa-apa. Allah nggak butuh makanan, nggak butuh minuman, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Bahkan tidak butuh disembah. Tidak butuh ibadah. Kita yang butuh. Allah Maha Yang terakhir al iman billahi wal yawmil akhir yutmiru yutmiru yutmiru ridha wal qana'ata wa huma asasul khair fi dunya wal akhirah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ini membuahkan ridha. Allah akan ridha kepada kita kalau kita apa? Beriman kepada Allah beriman pada hari akhir. Disebutkan dua mewakili yang enam. Bukan berarti iman kepada kitab, malaikat, rasul ditinggalkan. Allah sering menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari ini mewakili. Bukan berarti uh, hanya dua itu. Kenapa sering disebut Allah dan hari akhir? Karena dua-duanya ini banyak dari kaum muslimin yang salah. Berapa banyak orang hari ini beriman kepada Allah dan salah. Dia meyakini Allah itu ada. Dia meyakini Allah yang menciptakan menghidupkan. Tapi dia tidak meyakini kalau Allah bersemayam di atas. Dia tidak meyakini, dia tidak menyatakan bahwa Allah mempunyai tangan, Kenapa kaki dan ya bagaimana itu diucapkan oleh orang-orang ahli filsafat. Maka beriman kepada Allah tentu dengan cara yang benar. Seperti Hussein al-Qarabiti dan Abu Thawr ketika mereka bertobat dari ilmu filsafat setelah seharian berdialog tanya jawab dengan al-Imam Syafi'i. Ya. Uh, Hussein Al-Karabiti dan Abu Taur ini tokoh ahli kalam, tokoh ahli filsafah di Baghdad. Nah, ketika mendengar Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dua orang ini menemui Al Imam Syafi'i. Ya, nah, lalu mulailah berdialog. Ya, dua orang ini heran. Setiap kali bertanya kepada Al Imam Syafi'i tentang semua permasalahan Imam Syafi'i selalu menjawab, Allah, Allah Rasul. Allah, Allah Rasul. Allah, Allah Rasul. Berbeda dengan ahli filsafat. Anda bukan tahu ahli filsafat kalau mau apa Menurut saya. Menurut iman saya. Menurut logika saya. Menurut simpulan. Itu ahli filsafat. Imam Syafi'i enggak. Setiap kali ditanya, selalu dijawab, Allah Ta'ala. Kala Rasulullah, kala Allah, kala Rasulullah. Takjub orang ini. Berarti semuanya dari Allah dan Rasulullah. Sampai rumah itu gelap, artinya sampai malam. Ya, setelah zuhur berhenti, teruskan lagi. Ya, setelah asar berhenti, oh, teruskan lagi. Sampai rumah yang kami pakai untuk berdialog itu gelap sampai malam. Dan malam itu kami meninggalkan bin Ahkam bertaubat dari ilmu filsafat setelah bertemu dengan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata mereka setelah bertaubat? Amanna billah wa bima ja'a bihillah bimuradillah. Ini tiga ucapan yang dipegangi oleh orang-orang yang harus taubat dari paham kita. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Untuk hal ini tentu filsafat tidak filsafat sama. Tentu beriman kepada Allah. Teruskan selanjutnya. Wa bima ja'a billah dan kami juga beriman dengan apapun yang datang dari Allah. Tentu Al-Qur'an dan Hadis. Ya, tentu umumnya kaum muslimin beriman dengan apa yang datang dari Allah, Al-Qur'an dan Ah yang ketiga ini bimuradillah ya dengan apa yang dimaksud oleh Allah jadi beriman dengan Allah beriman dengan Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Allah tafsirannya dari Allah juga semau Allah bukan semau kita bin filsafat kan juga beriman kepada Allah semau siapa semau dia gitu. apakah Allah ada ada Allah seperti apa semampunya Allah yang menyatu dengan jagat raya ini Allah yang tidak ada zatnya Allah yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan itu ahli tasawuf seperti itu beriman kepada Allah tapi suka-suka dia Allah yang mana gitu ahli sunnah Imam Tabi'i, Imam Bukhari, para sahabat mengambil dari Nabi Sallallahu bukan begitu cara beriman terserah Allah ngomong apa kita ikut Gitu. Allah mengatakan aku bersemayam di Arab. Ya, Allah bersemayam di Arab. Kedua tangan Allah terbentang. tidak ikuti ya. Kedua tangan Allah terbentang. Tapi tangan Allah dua. Jadi mengikuti Allah, mau Allah, bukan semau kita. Ah, ahli filsafat enggak beriman kepada Allah semau mereka. Allah tidak sama dengan apapun. Kalau Allah sampai punya tangan, sama dong dengan kita. Semua itu suka-suka dia. Nah, maka yang terakhir beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yang tiga, dengan kehendak Allah, dengan tafsiran Allah, semau Allah kita cuma mengikuti, saja. Gitu ya. Nah, beriman kepada Allah dan dari akhir ini membuahkan ridho dan kona. Setelah ridho maka kona E, ada kalanya orang ridho tapi tidak kona. Orang yang ona tentu pasti ridho. Maka derajat ona lebih tinggi. Karena dia merasa kuat. Apapun yang dia terima dari Allah, kecil apapun, remeh apapun, dia kuat, dia nikmati, dia itu. Itu dia ridho. Dan kedua hal ini, ridho dan kona'ah, merupakan asas merupakan dasar kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, nah, maka dengan pelajaran yang kita lewati dengan hadis-hadis yang cukup banyak, saya kira Imam Nawawi membawakan hadis yang cukup banyak, ya, sangat banyak dibanding hadis-hadis yang lain. Ya, saya kira kita bukan hanya hafalan, pemahaman, tapi juga harus apa? Ya. ومن أفضل يكتب ربنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم yang penting tujuan tercapai itu yang ya maka pun silakan mempunyai rencana 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan silakan tapi dibarengi dengan keimanan keyakinan bahwa jika Allah waktu-waktu mau mencabut nyawa kita tentu itu pasti terjadi nah 20 tahun yang akan datang kita persiapkan lebih kita persiapkan lagi apa kalau Allah mau Kemudian ya. dua saudara-saudara saksikan saya menyumbang di sini lima miliar misalnya. Bolehkah kita tuding orang itu teriak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada orang yang tahu di bulan ria atau lepas tidak ada. Oleh karena itu tidak tidak usah kita menikah. Ya. Nah, jika antum mengamalkan sesuatu dengan tujuan agar orang mengikuti, binatang dengan jin dan manusia. Semuanya dari jin dan manusia. Tidak ada malaikat, tidak ada hewan, tidak ada tanaman, ya, yang ada di dunia ini. Kecuali tanaman tanaman yang satu kita nah, maka Zohir Lapat ini bermakna begitu juga ya, di dalamnya ada manusia dan jin. Karena manusia dan jin sama-sama sama-sama disuruh taat kepada Allah dan diiming-iming dengan surga berantara dengan neraka. Mu'adab membekalnya untuk tidak kenal ketika sesama muslim maka berdoa dan insya Allah bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Ya Allah, Alhamdulillah mayat yang ada di hadapanmu ini. Kita tidak kenal. Mungkin kalau Allah memaafkan mayat itu lantaran doa kita, mungkin. Mungkin. Ada yang yang tidak tadi paham. Ya. Tidak. Sudah ada. dari kecuali bapaknya ikut andil orang tuanya ikut andil mengajari kejahatan itu penjelasannya hati inilah manhaj ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku jalan yang lurus jalan yang lurus itu jalannya siapa jalannya Rasul Abu Bakar Umar para sahabat bukan jalannya orang Yahudi bukan jalannya orang Nasrani kata-kata Yahudi Nasrani Abu Bakar Umar Rasulullah nggak ada di ini Nasrani, tapi Rasulullah dan anak ini tapi itu maksudnya itu takwilnya itu tafsirnya bahwa di akhir surat Al-Fatihah itu kita memohon kepada Allah seperti apa agamanya Rasul dan para sahabat. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bukan cara beragamanya Yahudi, bukan cara beragamanya Nasrani. Maka dengan ayat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inti kejayaan Islam adalah dengan meninggalkan cara Yahudi, cara Nasrani, hanya mengikuti cara Rasul dan para sahabat. Kenyataan sebaliknya. Berapa banyak kelakuan Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin hari ini. Ekonomi riba, demokrasi, ah, ulang tahun, ini itu tukar cincin, ini siapa yang ngajarin Yahudi dan Nasrani? Bukan Rasul dan sahabat. Mana ada Rasul dan para belum nikah tukar cincin? Mana ada Rasulullah berulang tahun memperingati hari kelahiran dengan cara apapun. Dan ini kaum muslimin dalam apa? Pasar pasar di tingkat negara apa? Mila, ya, nah, ini mengikuti yang budi dan besar. Padahal kita memohon kepada Allah minimal tujuh belas kali sehari semalam. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalannya Rasul dan para sahabat bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Begitu praktek, Ya, berarti memahami satu dua ayat jauh lebih besar keutamaannya daripada bacaan Al-Quran yang lebih banyak sekedar baca saja. Tentulah paham. Kita tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya baca Al-Quran satu huruf sepuluh kebalikan. Agama lain itu gimana Agama lain selain Yahudi Nasrani itu disebut agama apa? Agama innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik. Berarti orang kafir itu ada dua. Ahli kitab siapa dia? Yahudi dan Nasrani dan musyrik. Musyrik seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto dan seterusnya. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apakah mereka sama? Sama. sama-sama di neraka. Apakah ada perbedaan? Ada. Kalau kita nikah dengan perempuan muslim, ah. tapi kita nikah dengan wanita yang di ah. Ha? wanita nasrani, ah. ada orang yang di atau nasrani menyembeli ayam, halal. Ada orang Bunda yang menyembeli ayam, haram. Hanya itu perbedaan. Yes, hanya itu. والله أعلم إذا علم وعلم وتفضيلك